Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bil mahabbati fi ma bainahum. Wa sallallahu wa salamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad إمام أهل المحبة والمودة وعلى آله المطهرين وأصحابه طيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالمحبة واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن اقصرنا يوم القيامة مع زمرة المتحابين فيك ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan hamba-hamba yang telah dimuliakan oleh Allah dengan qiyamul lail dengan i'tikaf dengan menghidupkan sepuluh akhir bulan Ramadan. Anda Allah mencintai hambanya adalah di saat hamba tersebut dimudahkan untuk kebaikan. Dan jika Allah menghinakan hambanya maka cukuplah jika hamba tersebut tidak dibawa kepada kebaikan. Alhamdulillah insya Allah ini semuanya perkumpulan kita di sini adalah tanda bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tafakur kita dan masih ingat dan kami selalu mengingatkan bahwasanya di dalam beribadah jangan hanya memperbanyak sujud dan ruku akan tapi ternyata kita perlu menghidupkan fikir hati merenung agar ibadah yang berupa sujud ruku dan membaca Al-Qur'an tadi semakin bernilai kualitasnya adalah di saat kita merenungi merenungi amalan kita untuk apa kita berbuat masih ingat insya Allah apa yang kami sampaikan. Ada orang banyak beribadah tapi tidak sadar bahwa ada riak di dalamnya yang menghapus amal. Ada dengki yang menghapuskan amal. Ada sombong yang menjadikan ditolak amal kita. Maka harus terus renungan. Kalau di dalam 10 akhir bulan Ramadan kita belajar merenung. Akan tapi kesempurnaannya adalah nanti sepanjang perjalanan kita Sampai dicabut nyawa kita. Biasakanlah dengan memperbanyak renungan di samping memperbanyak ibadah. Dan jangan tertipu. Itu bisa dilakukan di mana-mana. Mungkin di kantor kita. Di kantor kita mungkin tidak sempat kita melakukan sholat. Akhirnya merenung buat catatan-catatan. Aku harus merubah kehidupanku. Aku harus anak-anakku. Terus dan sebagainya. Jadi merenung itu sendiri adalah sebuah sebuah atau pekerjaan yang amat mulia. Dan itu adalah ibadah. Dan jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Sehingga orang tidak berbuat ceroboh di dalam urusan dunia. Dan urusan akhirat akan semakin giat di dalam beribadah. Dan semakin berkualitas ibadah kita. Kita sudah membahas tentang taubat pada awal pertemuan. Kemudian kita mencoba juga untuk menyelami diri kita sendiri. Agar tahu kesombongan di dalam hati kita. Kemudian kita pangkas, kita keluarkan Kedengkian yang selalu ada di dalam diri seorang hamba pun coba kita berusaha untuk mengeluarkannya. Kemudian juga yang namanya ria, kemudian kerakusan dan seterusnya. Bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit tersebut yang itu menghabiskan amal kita. Dan malam ini sebelum terakhir karena insya Allah masih ada malam esok. Semoga Allah manjangkan umur kita di malam ke-29. Malam ini kita akan merenungi apa sih kira-kira yang menjadikan kita itu aman dari kesombongan, dari kedengkian, dari berbuat salah kepada sesama kita. Dan agar dengan Allah baik. Ada satu rumus yang sederhana. Kalau kita sudah bisa memangkas itu semuanya, penyakit-penyakit hati tadi nanti akan muncul satu sifat yang sangat mulia pada diri seorang hamba Sifat inilah yang menjadikan seorang hamba tersebut akan dimuliakan di surga di satu tempat yang sangat istimewa yang menyala-nyala di surga sehingga orang ahli surga pun pada ngiri dengan orang tersebut. Padahal orang yang mempunyai tempat menyala-nyala ini bukan seorang nabi dan bukan orang yang mati syahid. Akan tetapi menjadi ngiri para ahli surga yang lainnya. Lalu ahli surga bertanya, siapakah gerangan orang ini? Dijawab, mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau sudah hidup kita dibangun dengan saling mencintai karena Allah, maka yang namanya kedengkian akan tersingkirkan. Permusuhan akan hilang. Yang ada adalah kerinduan memberikan kebaikan kepada sesama kita, saudara kita. dan tidak menginginkan kejelekan menimpa saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang menjadikan seorang hamba itu menemukan manisnya keimanan. Di antaranya yang kedua disebutkan yang kedua disebutkan ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah Kalau sudah seorang hamba itu bisa mencintai saudaranya, mencintai sesama ini karena Allah. Dan juga dalam riwayat lain Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriatkan satu hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan payung Allah, perlindungan dan pertolongan Allah di padang mahsyar hingga sampai surga. Inilah saat yang sangat mengerikan, saat yang sangat menakutkan yaitu keadaan di padang mahsyar. Keadaan di padang mahsyar ini mengerikan sekali yang membuat menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang membuat menangis Sayyidina Uthman ibn Affan di padang mahsyar. Karena kehinaan masa depan seorang hamba nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar bukan sehari dua hari, puluhan ribu tahun bagi hamba yang ahli maksiat. Tapi bagi kekasih-kekasih Allah diperkirakan seperti antara duhur dengan asar. Begitu cepatnya. Semoga kita termasuk orang yang melewati padang mahsyar dengan singkat. Nah di situ ada hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Yaitu rajulani, dua orang. Tahaba fillahi yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi bertemu demi kecintaannya, berpisah pun juga masih dalam keadaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lahir batin, saat ketemu dan tidak ketemu, tetap yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana menjaga cinta tersebut. Nah, ini makna bukan kalimat yang terucap. Akan tapi makna yang dirasakan oleh hati. Bagaimana kita bisa hidup saling mencintai? Yaitu kembali kepada renungan kita. Agar cinta itu subur ya harus kita pangkas kedengkian dong. Agar cinta itu subur, jangan sampai kita rakus. Sehingga di saat tidak adanya kerakusan ini akan muncul satu sifat, di saat tidak ada kedengkian akan muncul satu sifat akan membantu kepada saudaranya. Dan alangkah hidupnya, alangkah indahnya hidup yang dibangun dengan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikat mencintai karena Allah? Orang sering ngomong aku cinta karena Allah, cinta karena Allah. Ini adalah satu cinta yang indah, cinta segitiga. Kita mencintai Allah. Mencintai sesama manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah ini, ini mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mencintai Allah, ternyata tidak mencintai sesama manusia. Karena Allah pun dia belum bisa mencintai yang sesungguhnya. Orang mencintai manusia bukan karena Allah, tidak akan ada buahnya. Ini harus ada. Maka bagaimana? Ayo kita pandang orang, melihat Allah. Ada di antara kita mempunyai siapa? Ada istri, suami, ada anak, ada saudara. Jadi kalau melihat mereka, jika semata-mata melihat dia sebagai saudaraku. Akan tapi lihatlah karena Allah. Lihatlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat karena Allah artinya apa? Memahami bahasanya Inilah kemuliaanku di hadapan Allah. Bukan ini lelahan keberuntunganku di dunia. Ya. Ini lahan kemuliaanku di hadapan Allah. Dan ini bisa diterapkan dalam segala aktivitas kita. Mungkin anda seorang pengusaha. Melihat orang lain. Ini lelahanku di hadapan Allah. Kenapa? Kita kerjasama dengan dia. Untuk usaha, lihat. Bisnis kita akan terangkat tapi di saat kita menjalin hubungan dengan dia, kita ingat saya ingin menolong dia, kerjasama yang baik dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganggu urusan usaha kita. Dan kita akan memilih manusia-manusia yang akan bergabung dengan kita. Bukan asal, bukan orang munafik, bukan orang fasik, bukan orang ahli maksiat, karena kita menjalin hubungan dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini terus kita kembangkan. Dengan istri lihat, dengan suami, Alangkah rendahnya jika hubungan dengan suami hubungan urusannya materi. Urusannya hanya materi. Sehingga mungkin ada seorang istri yang mencintai suaminya bukan karena Allah. Sehingga melihat suaminya melakukan keharaman tetap saja dia tidak pernah menegur, tidak pernah mengingatkannya. Hanya karena takut nanti kalau ditegur tidak diberi nafkah lagi. Ini adalah urusannya karena materi. Dan alangkah rendahnya. Dan sebetulnya suami harus marah kalau mempunyai seorang istri membiarkan sang suami terus terjerumus. Ibaratnya seorang istri tahu suaminya mau beli makanan dan makanannya beracun tapi istri membiarkan saja. Ini kan istri kurang ajar, istri menjerumuskan. Katanya cinta tidak cinta. Padahal racun akhirat adalah lebih mengerikan daripada racun dunia. Sehingga seorang istri yang mencintai suaminya akan selalu bertanya, Abang dari mana engkau dapatkan uang ini? Dan sebagai seorang suami yang mengerti mana cinta karena Allah, Istri yang mengingatkan begitu karena cinta kepada Allah. Tidak akan marah perempuan cerewet. Sudah nerima duit banyak ngomong. Tidak akan ngomong begitu. Jadi perlu dibangun dalam kehidupan kita. Sehingga nanti akan tercipta suatu budaya indah. Saling mengingatkan karena Allah. Saling mengingatkan karena Allah. Dan di dalam hidup rumah tangga. Termasuk bersahabat. Kalau belum terbangun saling mengingatkan karena Allah. Tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna dalam kehidupan ini. Sehingga setiap orang yang dipikirkan akan kepentingan dirinya sendiri. Kalau sudah ada seorang hamba tidak memikirkan bahaya re, apa mitra kerjanya atau mitra usahanya, kawannya, tidak memikirkan keselamatan di akhirat, tentu sungguh sangat tidak memikirkan keselamatan di dunia. Kalaupun membahas keselamatan dia di dunia, hanya untuk kepentingan dunia yang kembali kepadanya. Coba. Kalau seorang hubungannya dengan sesama manusia tidak baik, bukan karena Allah. Kalau belum memikirkan keselamatan mereka di akhirat, maka katailah. Kalaupun, kalaupun memikir keselamatan mereka di dunia, hanya untuk memikirkan kepentingan dunia yang kembali kepadanya. Pendusta dia munafik. Tapi kalau sudah orang membangun hubungannya karena Allah, lihat. Ya. Suami istri bangun karena Allah. Ya. Dia tidak rela kalau melihat istrinya tidak sholat tidak rela melihat istrinya melakukan keharaman. Karena apa? Hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ada upaya untuk mengingatkan dia dalam kebaikan. Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia berusaha. Dan bagaimana cinta itu lihat? Cinta itu bukan hawa nafsu. Orang bisa saja mengingatkan, tapi beda loh ya mengingatkan dengan cinta dan mengingatkan dengan hawa nafsu. Kalau orang mengingatkan dengan cinta akan dirasakan indah karena cinta itu adalah menghadirkan sentuhan-sentuhan, kelembutan-kelembutan, kalimat yang indah, perilaku yang indah. Tapi kalau hawa nafsu mungkin berkata, ayo kamu gini, kamu indah, benar, tidak tahu, haram. Akan tapi kalau dengan cinta, pakai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, bil hikmati dengan hikmah, dengan penuh keindahan. Lihat, membangun dengan keindahan dan itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita betul-betul berurusan dengan sesama kita dengan cinta karena Allah, itu tentu pakai bimbingannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya pasangan bukan malaikat. Dia adalah manusia yang bisa bersalah. Maka kalau ternyata kita belum punya kesiapan untuk biasa menegur, maka ketahuilah berarti kita belum mengerti kalau pasangan kita juga manusia. Pasangan kita bukan malaikat. Kita harus siap kalau dalam hidup rumah tangga, dalam hidup e, sesama manusia harus ada kesiapan untuk saling mengingatkan dan untuk diingatkan. Gak cukup orang itu mengingatkan saja, akan tapi ternyata seseorang harus tiap diingatkan. Dan itu tetap kembali kepada hati. Hati apa tadi? Hati yang tidak sombong. Kalau orang sudah tidak mau diingatkan, penyakit yang pertama tadi. Sombong. Kamu ini. Kadang-kadang seorang suami kalau diingatkan istri langsung bantah. Kamu juga begitu. Atau suami istri diingatkan oleh suami. Abang juga begitu. Ada kesombongan. Lihat. Atau di saat orang tidak mau mengingatkan, Mungkin kepada tamak kepada urusan dunia. Karena apa? Kalau saya ingatkan istriku nanti, mungkin dia aduh kenapa enggak enggak enggak, enggak menghormat saya atau oh, enggak kalau suamiku enggak ngasih nafkah kepada saya. Maka di sini loh makna yang harus kita pahami. Apa sih yang selama ini kita dengar dengan makna kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala? Ditandai di dalam hidup rumah tangga dengan sesama untuk membiasakan kita untuk saling mengingatkan, saling membawa kepada kebaikan. Dimulai dengan tidak rela di dalam hati kita kalau orang-orang tersebut apakah itu istri, suami, anak, keponakan dan yang lainnya. Kita tidak rela kalau mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan sungguh tidak ada cinta, bohong kalau dia mengatakan cinta atau orang itu tidak ngerti cinta mungkin. Bohong kalau orang mengaku cinta melihat anaknya melakukan keharaman dibiarkan begitu saja. Melihat istrinya melakukan keharaman dibiarkan begitu saja. Melihat suaminya melakukan keharaman dia dibiarkan begitu saja. Itu bohong mencintai. Dan kita harus paham makna cinta. Kita sama-sama mengerti bahasanya di antara kita ini adalah sama-sama beriman kepada Allah. Ada neraka di sana. Kalau suami istri lihat. Ada seorang istri. Kemudian suami. Suaminya melakukan keharaman. Kalau istrinya membiarkan. Artinya apa? Membiarkan suaminya masuk neraka. Ini paling kurang ajarnya. Paling kurang ajar, kurang ajarnya seorang istri. Ya kayak tadi ada racun di mana-mana, kan? atau ada lobang. Suaminya pulang seminggu sekali, Tentunya ada galian di depan rumahnya. Istrinya tidak ngasih tahu, padahal tahu kalau itu ada galian. Mestinya kan ngasih tahu abang jangan lewat jalan depan, depan itu ada galian nanti masuk, nanti kamu kecebur. Tak taunya diem-diem. Sementara istrinya tahu, duduk di depan rumahnya nunggu suaminya. Suaminya mau kecebur lobang masih lihat dibiarin saja sampai suaminya kecebur. Akan marah itu sang suami itu hanya petaka di dunia. Padahal kalau kecebur paling hanya uh, keseleo atau apa saja. Tapi ada orang melihat suaminya melakukan kemongkaran, keharuman masih dibiarkan. Dan ini semua yang yang namanya cinta karena Allah buah dari kita membersihkan hati dari awal tadi. Maka ketahuilah bahwa kalau kita melihat tetangga kita belum ada kerinduan membawa mereka dalam kebaikan, kita belum mencintai karena Allah. Kalau kita melihat karyawan kita di bawah orang yang bekerja dengan kita, belum berkeinginan membawa kepada kebaikan, belum cinta karena Allah. Dengan suami pun demikian, dengan anak, maka begitu pentingnya makna saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi ditandai dengan apa sih? Kalau urusan dunia tentu ada. Urusan dunia adalah kita ingin memberikan kepada dia yang maslahat untuk dunianya. Ya, Tentu kita tidak akan mengganggu usahanya. Dan mengganggu ada lahir dan batin loh ya. Kalau mengganggu lahir kita mengambil. Kalau batin apa? Doain yang jelek. Itu kan mengganggu batin. Makanya kalau ada orang tetangganya tokonya gede, dia tokonya kecil. Itu kalau tanda dengki tidak saling mencintai karena Allah lihat. Tidak senang kalau melihat ada orang belanja di rumahnya. Mulai diganggu parkirnya, Mulai macam-macam. Ada mungkin ngedumel, diolok-olok, digunjing, Difitnah. Lihat. Gitu. Menginginkan kejelekan. Dan ini bukan ahli iman yang sesungguhnya. Tempatnya di neraka manusia yang semacam ini. Makanya kalau kita tidak belajar, kadang-kadang itulah kita banyak beribadah. Ternyata tanpa kita sadari, kita menggunjing dengan sesama. Maka sekarang ayo kita mencari cinta di dalam diri kita sendiri kemuliaan yang sesungguhnya. Ilmu yang kita pelajari selama ini tersimpulkan dalam makna kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang saling mencintai karena Allah, selamatlah dia. Nah, tanda mencintai karena Allah adalah saling menasihati. Itu saja sederhana. Saling mengingatkan. Contoh, sama-sama berdagang. Alangkah indahnya, biarpun toko kita adalah lebih kecil, ada toko yang lebih gede lagi. Ngingatkan. Pak, kelihatannya kalau pagar begitu kurang aman, nanti khawatir ada yang mencuri. Ingatkan, karena kita tidak ada dengki. Kita tidak ingin tokonya kebobolan maling. Di dunia sudah bermanfaat. Indah ini kalau sudah saling mencintai, habislah semuanya. Penyakit-penyakit terpangkas secara otomatis kalau sudah muncul saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita perlu membangun saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling menasihati di dalam kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang yang kita cintai. Dan semuanya harus kita saling mencintai. Jangan sampai ada namanya bagdo awat. Kalau sudah hilang cinta muncul namanya dengki dan seterusnya termasuk bagdo. Nabi Muhammad menyebut dabba alaikum da'al umam sabiqati akan merambat di hati sebagian dari kalian itu penyakit umat yang terdahulu. Apa itu penyakitnya? Al-bagdo wahyal halikatu bagdo kebencian. Tidak ada cinta. Hilangnya rasa kasih sayang. Wahyal halikatu dia adalah pemangkas La ahliku tahliku sya'ro. Aku katakan bukan memangkas rambut. Akan tapi tahliku din. Tapi memangkas agama. Lihat. Lihat tetangganya itu bermaksiat labah senang. Lihat anak putri tetangga terjerumus dalam zina. Syukurin. Haji gombal. Itulah didiknya nggak benar. Syukurin. Ada orang berzina syukur. Karena kebencian di dalam hatinya yang lama. Melihat orang tertimpa musibah senang. Lihat. Karena apa? Dia musuhnya dia. Dia sudah ngedengki dari lama. Usahanya hancur. Hmm. Itu rindu sudah. Kasih tahu. Nah. Jadi dendam, ada marah, ada benci. Maka ayo kita bangun makna kecintaan karena Allah. Ditandai saling menasihati. Kemudian dan juga kita bisa nerima nasihat. Memberi nasihat, mengingatkan yang baik. Dan ingat bukan mengingatkan dengan hawa nafsu. Dengan bermacam-macam cara. Mengingatkan yang baik, kemudian apa? Kita mau diingatkan untuk kebaikan. Di dalam mengingatkan dia, Pamrih karena Allah saja, bukan karena manusia. Sehingga lihat, ini sebenarnya di dalam motivasi dakwah yang biasa kami hadirkan kepada para ustadz dan santri. Di dalam mengingatkan itu ada loh ya. Mengingatkan tidak harus dengan lidah kita sendiri. Ada dua hal ya kalau kita melihat saudara kita melakukan kesalahan. Lalu kita menginginkan kebaikan sampai kepadanya dan dia kembali. Ternyata apa? Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Jangan sok jadi pahlawan lah. Berarti kadang-kadang kita pengen sanjungan. Intinya dia tuh sampai kepada kebenaran gimana? Tidak harus melalui lidah kita, tidak. Mungkin kita melalui orang lain atau ngirim surat atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Jadi kalau ada istri bersalah, suami bersalah, mungkin kita harus cari waktu yang tepat. Kapan aku harus mengingatkannya? Yang penting di dalam diri kita harus ada kerinduan untuk mengingatkannya. Kemudian setelah itu tanda tidak adanya kesombongan. Kalau diingatkan dia akan berterima kasih Allah. Kalau ada orang mengingatkan kita, biasakan dan biasakan. Biarpun hati kita ingkar karena caranya tidak baik. Tapi lawan pengingkaran itu adalah karena kesombongan. Mungkin orang ingatkan kita dengan cara yang tidak baik. Akan tapi kita ketahuilah, apapun bentuknya, peringatan itu akan bermanfaat untuk kita. Lawan dengan ucapkan terima kasih memberikan imbalan seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan beliau adalah murid Rasulullah yang terbaik. Setelahnya, beliau adalah murid-murid terbaik Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Bakar As-Siddiq. Jadi kalau diingatkan oleh seseorang bergegas, dilawan hawa nafsu itu kadang kita marah kalau diingatkan seorang. Kurang ajar benar tuh ya Baik, aku lawan. Karena dia mengingatkan kebaikan. Agar apa? Bukan urusanku dengan dia, urusanku dengan Allah, khawatir ada hijab khawatir ada pembatas antara hatiku dengan kebenaran, maka harus aku lawan. Siapapun yang mengingatkan kepadaku tentang kebaikan, aku harus balas dengan kebaikan. Aku harus kasih hadiah. Aku harus terima kasih. Nah ini loh. Maka terbangunlah satu kehidupan yang indah di rumah kita. Istri diingatkan mengucapkan terima kasih. Suami diingatkan mengucapkan terima kasih. Maka dengan beginilah keindahan akan ada dalam rumah tangga kita. Di dalam bermasyarakat. Kemudian setelah itu. Makna saling mencintai karena Allah begitu. Jadi cinta itu apa sih? Kan begitu. Ada orang banyak bicara cinta. Cinta itu sederhana kalau kita simpulkan. Kerinduan kita untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dicintai. Dan menjauhkan orang yang dicintai dari sesuatu yang membahayakannya. Itu saja. Definisi cinta. Dan memang tidak bisa diucapkan dengan lidah. Sebab kalimat itu adalah kalimat itu maknawi. Bukan urusan lidah. Lidah bisa ngomong aku cinta kepadamu seribu kali. Dan mohon maaf, kedustaan anak-anak muda zaman sekarang yang katanya mencintai-mencintai, itu bukan karena Allah, maka terjerumus dalam zina. Sebab kalau cinta karena Allah itu apa? Tidak menginginkan orang yang dicintainya dihukum oleh Allah. Bagaimana mengajaknya berzina? Mengantarkan kemana dia? Kalau memang mencintai karena Allah, akan bangun rumah tangga yang baik. Dengan ridho Allah, ridho Rasulullah, anak-anak yang soleh. Maka ciri bahasanya kalau dia bukan karena Allah, ternyata di dalam kisah cintanya itu adalah melanggar Allah. Kisah cinta. Dan cinta karena Allah ini bisa saja suami istri, laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah saling mencintai, ternyata untuk bermaksiat pasti cintanya bukan karena Allah. Nah, kita ingin maksudi satu judul besar sebetulnya pada malam hari ini. Bagaimana agar terbangun makna saling mencintai karena Allah? Memang tadi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama 10 hari ini, 8 hari. Itulah yang termasuk membangun cinta. Akan tapi di situ juga ada satu program besar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda dan sekaligus upaya. Kalau sudah ada tanda cinta, tentu akan masuk di bab itu. Atau kalau masuk bab itu, artinya dia mencari cinta. Jalan. Yaitu apa? Masuk dalam dunia amar ma'ruf nahi bungkar. Di dalam dunia mengajak kepada kebaikan. Ini kalau orang sudah masuk dunia ini tanda. Dia ada cinta karena Allah. Tanda. Atau kalau pengen mencari cinta karena Allah, masuki dunia itu. Karena dia akan ketemu cinta karena Allah. Yang belum memasuki dunia ini, dikhawatirkan belum ada cinta karena Allah. Dan dikhawatirkan tidak akan ketemu cinta karena Allah. Nah, amar ma'ruf nahi bungkar. mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Dan kebaikan itu macam-macam. Kita tidak menginginkan orang masuk neraka dalam jual belinya. Maka bagaimana jual beli itu menjadi jual beli yang halal? Harus ada begitu. Maka malam ini kami akan suruh kami ajak untuk menjadi orang menyemeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran tanda cinta kita. Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang semacam ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Allah. Sebaik-baik umat. Yang menyanjung adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Kalau yang menyanjung manusia, mungkin sesuai dengan kebutuhan manusia adalah menyanjung. Tapi yang menyanjung adalah Allah yang maha agung. Tentu kalau yang menyanjung yang maha agung, tentu ini adalah sesuatu yang amat agung. Bagaimana? Allah menyanjung kuntum kalian semua ini. Yang kaya, yang melarat, yang berjabat dan rakyat. Semuanya ini kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Cuman bukan tanpa tanda dan tanpa syarat. Ada tanda dan syaratnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkar. Kalian mengambil bagian mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mendengki tidak ada urusan, tidak ada sambung dengan kebaikan sombong, tidak ada urusan dengan kebaikan. Maka ini rumus sederhana menghapus kesalahan apa ada dosa-dosa yang kita sebutkan kemarin. Mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Ini yang harus kita ambil sifat ini. Di Allah berfirman, "Kuntum enggak ada pengecualian di sini. Kuntum kalian semua akan menjadi manusia terbaik. Asalkan mau mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar." Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Makna lain yang bisa kita pahami bahwa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran bukan tugasnya ustaz saja. Itu kan kesombongan ustaz yang berjubah atau yang beribamah atau yang dimimbar, bukan. Ternyata mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran ini tugas semuanya karena Allah mengatakan kuntum kalian semuanya. Nah ini yang harus kita masuki. Kalau pengen mulia di hadapan Allah untuk menemukan makna kecintaan kepada sesama, untuk menumbuhkan makna ini dan menghilangkan penyakit-penyakit yang selama ini kita bahas adalah ayo kita masuk dunia dakwah. Kalau dunia dakwah itu maknanya apa? Pengen mengajak siapapun. Kalau orang dakwah itu nggak ada mengajak ayo masuk surga atau mengantar orang kan kepada kema, orang kepada sudah tidak kepikiran yang dengki hilang, kebencian hilang, kesombongan hilang. Mengajak berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan itu menghilangkan kedengkian itu semuanya. Coba, kalau kita tidak menginginkan orang tersebut, kalau kita mendengki seseorang, kita akan katakan, sana masuk neraka, terserah sana. Tapi karena sudah ada makna kecintaan, maka muncullah satu sifat yang mulia, yaitu mengajak kepada kebaikan. Nah ini yang kami hadirkan saat ini. Ternyata menjadi juru dakwah yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan monopolinya para ustadz. Akan tapi semua orang yang ingin mulia di hadapan Allah, ini harus mengambil bagian dengan dalam dakwahnya. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling tulus, bukan ustadznya, bukan yang berjubah, bukan. Kuntum kalian semuanya. Khairu ummatin sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia dengan ciri khas amar makruf nahi munkar. Jadi semua harus mengambil bagian ini. Dengan apa? Ya dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepadamu? Ada di antara kita yang diberi oleh Allah ilmu dengan ilmumu dan berikan contoh yang baik. Ada yang dengan pejabatannya Jabatanmu tidak abadi, tidak lama, lima atau sepuluh tahun, lihat. Gunakan ini untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang diberi oleh Allah kekayaan, maka pintu dakwahmu, amar ma'rufmu adalah dengan kekayaanmu. Ini loh yang harus kita pahami. Mungkin ada orang yang hanya punya tenaga saja dengan tenagamu. Mungkin ada orang yang tidak punya jabatan, tidak punya harta, lemah, sakit di atas pembaringannya berdoa memohon kepada Allah. Nah, ini adalah satu kesatuan. Ini adalah sebuah Mm, apa namanya satu program besar yang menyatukan kita semuanya. Jadi berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan subur makna kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan harus menjadi ustaz, tidak. Nabi Muhammad pendukungnya adalah bukan saja mufti-mufti seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada lagi seperti Salman Al-Farsi jago di dalam ber berperang. Adalah seperti Abdurrahman bin Auf jago dalam berdagang. Ada macam-macam manusia yang ada di sekitarnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bersama Nabi setelah sholat subuh tidak semuanya ngaji bersama Rasulullah. Akan tapi dibiarkan Rasulullah. Pantasiru, pergilah kalian ke sana. Ada yang cari dunia, ada yang menyusun siasat dalam mengembangkan dakwah dan bermacam-macam. Tapi berkumpulanmu adalah di sini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan. Insya Allah malam ini semua akan menjadi juru dakwahnya Rasulullah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan berhayal kalau dakwah harus ceramah, bukan itu salah satu model dakwah. Ketahuilah ada seorang ustaz mungkin bangun masjid. Dia tidak punya duit akan tapi siapa yang bisa menyempurnakan bangunan masjid? Allah akan menggerakkan orang-orang kaya yang tulus. Sehingga orang kaya itu pun ternyata juga berjuang di dalam dakwah bangun masjid. Bangun pondok pesantren. Sama antara ustadz dengan yang lainnya sama. Kalau ustadz memberikan ilmunya, orang-orang kaya memberikan uangnya, orang yang punya pekerjaan, punya tenaga membangun dengan tenaganya, yang lain berdoa, Allah. Semuanya akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dekat dengan Rasulullah bukan ustadznya saja, tapi bisa saja seorang kaya yang dengan tulus itu lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Intinya hari ini kita harus berikrar untuk masuk dalam dunia dakwah, untuk mengukuhkan makna kecintaan. Siapapun dari kita harus masuk dunia dakwah ini. Jangan tidak. Kalau tidak kita akan tertinggal dari rombongan orang yang saling mencintai. Sehingga kalau kita sudah keluar dari rombongan orang saling mencintai, kita masuk dalam rombongan orang yang saling mendengki, saling sombong, persaingannya tidak sehat, lihat lingkungannya tidak benar, ternyata kita sudah berada di wilayah namanya wilayah neraka. Naudzubillah. Jadi siapapun yang ada di tempat ini malam ini, ayo kita bergabung dalam dunia dakwah. Termasuk di dalam dakwah yang selama ini kami jalankan, ternyata betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah tadi, nggak bisa kita berjalan sendiri. Bukan monopoli seorang ustaz. Ternyata urusan kita dakwah dengan bermacam-macam. Ada media radio. Saya tidak ngerti urusan radio. Ada dunia internet yang dimasuki oleh anak-anak untuk dakwah Saya tidak ngerti urusan internet. Ada dunia kameramen, kamera yang harus menyebarkan dakwah kemana-mana. Saya tidak ngerti urusan edit. Ternyata Allah mengirim orang semuanya. Dan ini adalah keberuntungan bagi siapapun yang bisa bergabung. Bangun pondok pesantren ya. Saya sendiri bukan seorang insinyur. Kemudian urusan keuangan dia ternyata bukan seperti akan tapi Allah kirim hamba-hamba yang dengan kemampuannya untuk bergabung di dalam satu satu proyek besar yaitu proyek kebersamaan, proyek saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kami seru malam ini. Renungan kita yang selama ini sudah kita bangun, yuk kita berkumpul dalam satu wadah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah sanjungan itu ternyata justru membahayakan ustadznya. Dan paling di antara juru-juru dakwah ini tadi, orang kaya yang berjuang dengan hartanya, atau seorang pejabat yang berjuang dengan jabatannya untuk Allah, seorang yang punya tenaga dengan tenaganya, ternyata yang paling bahaya adalah ustadznya. Karena apa? Biasanya dalam sebuah proyek ini, program ini yang paling mudah disanjung adalah kiainya dan ustadznya. Dan sanjungan itu ternyata merusak. Kalau dia bangga dan disanjung, pahalanya habis. Pahalanya habis. Kalau mak kalau di, di, diolok tidak sabar juga marah juga habis paling susah. Tapi yang tersembunyi ada yang membangun ini. Gak ada yang menyanjung. Padahal anak bisa nyantri berapa puluh anak, berapa ratus anak belajar menjadi orang alim. Gara-gara tinggal di rumah yang dibangun oleh orang tersebut. Orangnya gak tahu di mana dia. Dan gak ngerti berapa kiai yang sudah jadi belajar di pondok itu. Ternyata dia meninggal dunia mendapat gen-gen miram yang banyak. Nggak ada yang menyanjung. Gak ada yang menyanjung itu selamat. Semoga para guru-guru mulia atau yang mengaku dirinya ustadz atau menempatkan dirinya ustadz semoga dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan malah tertinggal dari rombongan sebab banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak ustaz yang tertinggal. Banyak orang yang punya ilmu tertinggal, naudzubillah. Sehingga ada orang-orang yang berjuang bersamanya di surga itu melihat lalu berkata, "Loh, kenapa ini di dalam neraka? Bukankah itu ustaz kita?" Allah, ustaznya di neraka. Maka mohon didoakan kami yang selama ini banyak ngomong semoga selamat. Jangan sampai ditinggal. Para hadirin semuanya masuk surga, ternyata saya tertinggal di neraka. <laughs> Jangan. Mari kita bergabung dan kami sampaikan bahwasanya kita punya program banyak. Wahai ahli iman, semalam juga kami singgung, kita ada program dakwah yang besar. Kita pengen cita-cita punya televisi yang besar. Kita pengen punya media radio di berbagai tempat. Dakwah. Kita pengen punya pesantren di sekolah di setiap kota. Sekarang sudah kita bangun dengan program dakwah akhlak yang benar, akhlak yang yang lain banyak yang bagus. Akan tapi ketahuilah, setiap saat harus ada kemajuan. Kalau setiap hari ada pondok baru tetap kurang. Indonesia terlalu banyak manusianya. Kita sudah ada di Tulang Agung kita buat. Kita ada di pusat Cisendang, kemudian ada di Buyut. Dan kita merencanakan di beberapa tempat yang lainnya. Media radio dan pondok pesantren harus selalu berkembang. Dan kita beri motivasi kepada siapapun. Yuk bergabung bergabung agar kita menjadi manusia mulia dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, Allah mengirim teman yang banyak. Kalau dihitung-hitung kelihatannya yang paling nyantai adalah kami. Kami kurang. Sementara orang lain ada yang bangun setiap hari datang ke situ. Ada orang yang uh, macam-macam. Ada radio yang menghidupkan radionya. Ada yang mikir dakwah yang ada di Jawa Timur. Ada di Bali, di Sumatera, ada di mana, di tempat-tempat lain. Mereka berpikir untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami yakin mereka akan dibesarkan nanti. Mereka akan mulia kelak di akhirat. Maka ayo kita bergabung setelah ini agar tetap terjaga, jangan sampai ilmu kita hanya ilmu dengar, jangan sampai ilmu kita adalah ilmu yang ilmu akal, tapi perlu kita rasakan dengan hati. Yuk kita masuk dunia praktek sekarang. Kecintaan karena Allah. Untuk memangkas penyakit-penyakit tadi, kita wujudkan dalam bentuk perjuangan. Dan perjuangan ini maknanya apa? Menginginkan kebaikan. Coba, secara tidak langsung. Mungkin ada orang di sana jual beli dengan cara yang haram. Mungkin kalau kita nasihati langsung, dia akan marah siapa inti. Tapi kalau kita mereka masukkan, kita masukkan dalam komunitas amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya dia mikir. Berubah menjadi baik, dagangannya pun benar, Anda termasuk mendapatkan bagian kemuliaan. Maka di pondok kami sampaikan, ayo bergabung. Kita punya program besar, pondok pesantren, kita perlu lokal-lokal. Dan sekolah yang kita bangun ternyata lokalnya belum ada, pun ternyata siswanya sudah kebanyakan. Sehingga tahun ini kita banyak nolak siswa. Di Jawa Timur juga demikian. Dan itu Allah yang mudahkan. Sebagian sekolahan dibangun, sesuanya dicari. Ah, pesantren dibangun, sesuanya dicari. Karena ternyata Allah memudahkan kebanyakan siswa. Dan Alhamdulillah, lebih enak pondok kurang tempat daripada kebanyakan tempat. Sekarang pondoknya kurang tempat. Bahkan kalau seandainya ada lokal, dibangun beberapa lokal lagi, insya Allah kita undang lagi orang yang kemarin kita kembalikan, kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Dan kita ingin membangun pondok pesantren murni untuk mencetak ulama, dan yang satu lagi pondok pesantren yang juga mencetak profesional. Kita perlu ada insinyur yang ahli ibadah. Kita perlu dokter yang takut kepada Allah. Pengen alumni dari situ nanti pejabat yang takut kepada Allah. Dan ini sudah kita setting dan ada. Makanya di pondok kita ada sekolah umum dengan agama yang kuat. Termasuk kita upayakan untuk bisa menghafal Al-Quran beberapa juz atau 10 juz sampai kelas SD. Minimal. Ada pondok tahfid dan pondok agama. Itu adalah belajar agama. Nanti mufti-muftinya dari sini. Dan barangkali semuanya nanti bisa coba datang ke pondok pesantren untuk bukan sekedar melihat lalu mengucapkan selamat, tidak mengkritisi kurangnya apa. Mungkin ada yang punya pengalaman di tempat lain, ayo disempurnakan ini. Ini bukan pondok saya, akan tapi ini pondok semuanya. Jadi al bahja nanti perlulah datang ke sana untuk bisa bersama-sama memikirkan perkembangan dakwah ini. Yang paling dekat dengan Allah, dengan Rasulullah nanti, yang paling mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, yang paling tulus. Siapapun yang punya keahlian, kita mengajak berdakwah, ayo. Juru dakwah. Jadilah juru dakwah dengan keahlian masing-masing. Mungkin ada yang bisa melobi sampai kami mengatakan. Mungkin ada di antara kita, macam-macam masyarakat kita. Ada tukang ngamen. Ada tukang becak. Ada tukang es. Ada tukang sayur. Ada mohon maaf, ada bencong. Mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang di jalan tidak karu-karuan. Mereka juga umat Nabi Muhammad karena dilahirkan dari ibu yang beriman. Cuma salah pergaulan sehingga di pinggir jalan. Mana kecintaan kita kepada mereka itu? Kita belum bisa memberikan pesan-pesan mulia kepada mereka. Karena apa? Kita tidak punya jalan menuju ke mereka. Bahkan kami senang kalau seandainya ada orang yang bisa mempertemukan kami dengan mereka. Termasuk nah, semoga Allah mengampuni mereka. Mungkin pelacur-pelacur. Mungkin pemabuk-pemabuk. Mereka juga umat Nabi Muhammad SAW. Kita perlu masuk ke mereka. Nah ini perlu mereka juga umat Nabi Muhammad. Dan ini gak bisa satu orang. Perlu kebersamaan. Sehingga kita menemukan suatu ketika kita bertemu dengan para gelandangan. Gelandangan. Sehingga waktu ceramah di Jakarta gelandangan menjemput kami. Ini unik yang menjadikan kami terenyuh itu. Menjemput kami di di stasiun. Stasiun lalu kami dibawa. Kemana? Pakai mobil busway. Kami tanya. nggak apa-apa saya naik busway. Memang alasannya kenapa? Kami tidak punya dana. Oh, kalau urusan tidak punya dana, nggak apa-apa. Kalau alasannya memang pas busway paling enak, nggak apa-apa, saya pakai busway. Alasannya nggak dana, baik. Biar kami yang bayari, naik taksi saja. Naik taksi kami. Kalau alasannya enak busway-nya, kita naik busway. Cuman alasannya nggak punya dana, kaget kan? Nggak punya dana. Akhirnya kita naik taksi, setelah sampai di tempat, subhanallah. Ini orang yang mengaku dirinya adalah Islam. Ternyata rindu kebaikan. Hanya di di tempat, di tempat pelataran begitu, gelar pakai koran. Mereka tidak kenal sholat di sana, tapi dengar ada yang nangis dan sebagainya. Bahkan ada seorang perempuan berkata cerita, ibu anaknya berapa gendong anak kecil? Anaknya ada enam atau lima. Dan dia mengatakan anak saya yang pertama di panti asuhan ini, ini, ini. Suami di mana? Yang menjadikan saya kaget. Rupanya punya anak enam tidak ada suaminya. Karena dia gelandangan. Mungkin dengan karena tidurnya di mana-mana. Mungkin yang berbuat dengannya juga siapa-siapa. Subhanallah. Ternyuh yang salah siapa ini. Selama ini kita tidak pernah menyentuh dunia ini. Mereka terlupakan. Coba. Akhirnya apa? Kita ingin bahasa yang melanjutkan. Tapi memang kita tidak punya akses lagi ke sana. Orang yang menjadikan jalan kita nggak ada sudah. Hilang. Itu kumpul itu Masya Allah. Sholat. Sholat. Maghrib nggak mau sholat karena tidak bisa sholat. Ini ikut pengalaman beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita melacak lagi inggit. Ini satu contoh bahasanya. Pojok, semua pojok kehidupan harus kita masuki. Dengan cara yang baik, bukan mencaci ngaku ngolok. mengikat preman masuk neraka, bencong masuk neraka. Bukan begitu, bukan aturan Islam begitu. Kita belum pernah nasihati dia bagaimana mencaci maki. Gak ada itu. Islam itu indah. Ajak dulu kepada kebaikan. Ingatkan dengan cara yang baik. Itulah makna saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk semuanya. Kita harus cinta kepada tukang becak yang ada di sana. Orang yang Masya Allah. Yang ada di mana semuanya yang di pinggir jalan. Pengamen semuanya. Harus kita mencintai. Makna cinta adalah bagaimana mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka kita punya program besar. Maka kami ingin kalau ada orang punya perkumpulan apapun, bisa komunikasi dengan kami untuk kita sempurnakan dakwah ini agar sampai kepada mereka. Tapi yang paling saat ini yang perlu adalah ada pesantren. Lokal belum sempurna. Dan kami lebih senang, mohon maaf, bantuan daripada kaum muslimin. Tidak ada bantuan. Tidak dari tidak dari Kuwait, tidak dari Jepang, tidak dari mana-mana. <laughs> tidak dari negeri-negeri mana, ternyata pondok itu kita mencoba untuk dari semua saudara-saudara kita. Radio kita dari saudara-saudara kita semuanya. Jadi kita pengen semakin banyak saudara, semakin banyak kawan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya semakin banyak kawan, semakin banyak pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dana. Mungkin ada yang mau sampai begini. Adik, nah Rasulullah menyebutkan, kalau Anda menjadikan sebab orang lain berbuat baik, mungkin Anda tidak bisa membantu. Tapi Anda memberitahu orang lain, orang itu membantu. Sampai bangun misalnya miliaran, Anda yang cukup ngasih tahu pun mendapatkan pahala sebanyak itu juga. Allah enaknya. Anda memberitahu, eh ayo berjuang di sana. Ada apa? Ada radio. Ini radio kita akan kita gedekan. Jadi kita pengen radio kita radio terbesar. Yang ada di Cirebon, terbesar di Kuningan, terbesar di Majalengka, terbesar di Batam, di Tulungagung kita pengen terbesar. Sekarang perlu program dan ini perlu karena itu bisa masuk warung-warung, subhanallah, abang-abang becak bisa saja muter radio Allah. Kalau mereka harus menghadiri pengajian mungkin ada pelanggan yang harus diantarkan, tapi dengan radio bisa mendengar. Ini perlu. Dan kita lagi ngurus untuk Bandung semuanya, Bogor semuanya. Kita semuanya masih program banyak. Kita tawarkan, ayo berjuang. Kalau mungkin ada yang ragu dan sebagainya, Anda langsung jadi panitianya. <laughs> Panitia pembangunnya, lihat pembangun apa tidak ada uang masuk ke tempatnya kiai nggak ada. Nanti ada panitianya sendiri yang ngatur, ada uang masuk ke situ, program ke situ. Kami hanya melihat saja sampai di mana pembangunannya. Kok belum jadi jadi ini gimana ini. Saya keliling pergi, datang lagi melihat dan seterusnya. Dan ini, itu adalah sangat jelas di situ Insya Allah Program kebersamaan ini yang kami tawarkan. Nah, ini adalah apa? Untuk menindaklanjuti renungan kita. Setelah itu apa? Setelah itu terus berjalan dengan aktivitas masing-masing. Tapi apa? Hati kita nyambung dengan program dakwah. Jadilah orang paling kaya di Indonesia. Tapi setelah itu uangmu untuk kemana? Saya punya program dakwah. Jadilah pejabat paling tinggi, tapi hatimu di mana? Dengan dakwah. Jadi apa saja? Dengan apapun pekerjaan saya nyambung dengan dunia dakwah inilah. Itu yang menyelamatkan kita nanti. Karena dunia dakwah secara umum adalah tadi makna. Menyembuh suburkan makna kecintaan. Ini saja insya Allah. Ada informasi bahasanya, ini perlu lokal secepatnya. Mendadak bisa puluhan juta. Kalau kita berbanyak bisa sampai miliaran. Kalau bisa sebesar apapun. Sebanyak apapun bisa dibangun di situ. Dan yang pengen membangun pondok kita bisa melihat. Bahkan termasuk diantaranya yang bangun, yang membantu, yang bangun sendiri. Kita siapkan tanah itu loh. Pembangunan urus-urusanmu pokoknya tukangnya harus sholat, yang ngerjain harus sholat, jangan sampai yang tukangnya nggak sholat. Kalau tukangnya nggak sholat, nanti saya ditanya, masuk neraka saya bersama tukang yang tidak sholat. Ini termasuk kita perhatiin tukangnya harus sholat, yang bekerja di situ harus kenal Allah. Kalau bisa ikut anggota pengajian, jangan sampai dia cari duit tok nggak mau ngaji. Ini termasuk program yang kami hadirkan di di pondok pesantren, insya Allah. Dan ketahuilah semua pondok adalah untuk mencari kemuliaan, boleh di mana saja. Hanya inilah mungkin kami memberikan contoh di tempat kita. Kalau ternyata ada yang sudah berjuang di pondok lain, silahkan lanjutkan asalkan pondoknya benar, akidahnya benar, maka itu juga perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kami punya program yang sudah kami rencanakan dan saat ini sudah mulai dan semua orang bisa melihat program ini ada apa. Ada tahfidzul Quran anak kecil, kecil menghafal Quran. Ada umur 9 tahun, 10 tahun, sudah 18 tahun, 19 juz, ada 20 juz, ada yang 30 juz, kecil-kecil. Dan kita punya tahfidzul Quran bukan untuk menghafal Quran. Tapi anak kecil menghafal Quran kata kita karena kita rencanakan untuk menjadi ulama bukan sekedar penghafal Al-Quran. Nanti kita membuat SD, selain daripada program anak kecil Tahfidul Quran, SD, SD ini bukan tidak ada hubungannya dengan ini. Beda. SD ini untuk mencetak profesional nanti. SD dengan pendidikan umumnya yang kuat nanti, pendidikan agama, menghafal Quran, kemudian tidak ada SMP, SMA-nya, ini program beda. Dan ini bukan program pondok pesantren. Ini insya Allah diantaranya. Radio akan kita besarkan. Televisi kita rencanakan. Ini saja. Barangkali ternyata setelah ini ada orang punya ide. Begini. Langsung nanti bisa dihadirkan besok datang ke pondok pesantren, ketemu anak-anak yang di sana, ketemu tim dakwah. Saya punya punya apa? Punya ide semacam ini. Ayo, yang penting kita harus berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini saja, semoga kita bisa bisa menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan dan insya Allah besok penutup penutup malaman, penutup malaman evaluasi dari semuanya. Insya Allah renungan terakhir besok. Jangan lupa kesempurnaan. Cuman biasanya kalau besok itu banyak yang mudik ya, mudik sana sini, tapi nggak apa-apa. Napa yang mudik insya Allah diberi keselamatan, dijaga oleh Allah ya. Perperjalanannya adalah silaturahmi yang sesungguhnya adalah makna wujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa la Afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. wa athirna wa la tusur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Masa lalu kami ya Allah. Masa lalu kami ya Allah. Banyak dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Malam ini kami mohon kepadamu wahai zat yang maha pengampun. Ampuni dosa kami, masa lalu kami, Ya Allah. Sungguh semuanya engkau ketahui, Ya Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuanmu, Ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa kami di masa lalu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kami kecuali Engkau, Ya Allah. Ada di antara kami yang dulu pernah meninggalkan solat. Ada di antara kami yang dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan. Dan masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan masa lalu. Waktu itu kami belum mengerti ilmu, Ya Allah. Ya Allah. Belum ada kesadaran ya Allah. Belum berkumpul di tempat yang mulia ya Allah. Maka kami mohon ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan puji syukur kepadamu malam ini kami telah kau kumpulkan di tempat yang mulia ya Allah. Jadikan perkumpulan ini sebab penghapusan untuk dosa kami ya Allah. Penghapusan masa lalu kami yang kotor itu ya Allah. Jadikan pertemuan kami saat ini ya Allah sebab pengampunan dosa darimu ya Allah. Jadikan pertemuan malam ini sebab kami ber bertemu kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan pertemuan ini adalah ya Allah, pertemuan untuk kami berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarkan kami dari tempat ini nanti ya Allah menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarkan kami dari tempat ini menjadi juru-juru dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai ada yang lepas dari masjid ini keluar kecuali di dalam hatinya berkeinginan untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Berjuang dengan ilmu yang mereka miliki. Berjuang berjuang dengan kekayaan yang mereka miliki, berjuang dengan tenaga yang mereka miliki, berjuang dengan hati memohon, ya hati yang rindu ya Allah kepadamu ya Allah, hati yang senantiasa menghendaki kemuliaan ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami yang berkumpul di tempat ini keluar ya Allah, kami tidak punya ikatan dengan perjuangan kemuliaan ya Allah. Ya Allah jadikanlah apapun yang kami lakukan di luar nanti, yang usaha dengan usahanya ya Allah akan tapi jadikan itu semua sebab ya Allah, jadikan itu semua penyempurna kami dalam berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Muhammad ya Allah. Kami ingin ya Allah Wadikan kami satu ikatan wadah yang menjadi sebab kami selamat, Ya Allah. Berkumpulan yang menjadi kami selamat, Ya Allah. Bersatuan yang menjadikan kami selamat, Ya Allah. Persatuan dalam cinta karenamu. Perkumpulan dalam cinta karenamu, Ya Allah. Yang tidak ada saling mendengki di dalamnya. Yang tidak ada saling menggunjing di dalamnya. Menggunjing, tidak ada menggunjing orang lain di dalamnya. Tidak ada menggunjing kelompok lain di dalamnya. Yang ada hanya cinta, Ya Allah. Saling mencintai karenamu. Kami ingin membuat perkumpulan semacam itu, Ya Allah yang saling mencintai ya Allah saling membantu saling mendukung untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan yang sudah berjuang bersama kami dimanapun mereka berada ya Allah yang telah berjuang bersama kami apakah berjuang dengan ilmu yang mereka miliki ya Allah ilmu apapun ya Allah banyak yang berjuang bersama kami ada dengan ilmu agama yang kau berikan kepada mereka ada ilmu-ilmu yang lain yang kau berikan kepada mereka ada yang berjuang dengan tenaga mereka ada yang berjuang dengan harta mereka ada yang berjuang dengan panjatan doa Allah. Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, Ya Allah. Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat di surga. Ya Allah, dan kami mohon semua yang ada di tempat ini, Allah. Jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Yang tulus, Ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka. Yang bakat untuk mencari rizki, Ya Allah. Lapangkan semakin banyak rizki mereka untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bakat untuk meniti jabatan, berikan kepada mereka jabatan yang bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya karir, Ya Allah terus angkat karir mereka untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad yang sempit rizki lapangkan rizki mereka untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah semua yang ada di sini jadikan kami semua berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah berjuang kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah letakkan kami di tempat itu Ya Allah tempat berjuang di dalam jalan kekasih Nabi Muhammad yang saling mencintai tidak ada kesombongan di dalamnya tidak ada dengki tidak ada tamak Ya Allah yang tidak ada riak di dalamnya yang kami inginkan hanya kemuliaan di hadapanmu ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon keluarga kami jaga mereka ya Allah keluarga kami anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah saling mengingatkan dalam kebaikan ya Allah saling memberikan pertolongan dalam kebaikan saling mengabdi saling mengasihi saling berkorban saling memperhatikan ya Allah jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami ya Allah di rumah tangga kami dan anak-anak kami jaga mereka semua anak-anak kami jaga mereka ya Allah jika ada di antara kami yang ada di tempat-tempat ini mempunyai anak yang telah salah asuh ya Allah salah mendidik ya Allah sehingga mereka bejat melakukan kemongkaran kami mohon di malam mulia ini ya Allah anak-anak itu kembalikan kepada orang tua mereka dengan kasih sayangmu kembalikan kepada kemuliaan ya Allah jangan sampai mereka terus dan terus dalam kehinaan dan kenistaan ya Allah kembalikan ke tempat yang mulia ya Allah muliakan orang orang tua mereka dengan anak-anak yang soleh ya Allah. Karena orang tua mereka telah hadir di tempat ini atau menyaksikan mendengar suara ini. Orang tua mereka telah berkumpul di tempat mulia maka muliakan anak-anak mereka semua, meruliakan semua orang yang bersama mereka, keluarga mereka ya Allah dan jaga kami semua dari kehinaan ya Allah. Jauhkan kami semua dari kehinaan yang di dalam masjid, yang di luar masjid semuanya ya Allah. Yang di luar masjid dan dia menjaga kami semua, jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Maka berikan kepada kami kecukupan di dunia sebagai bekal di akhirat dan jauhkan kami kami dari segala dosa dan dosa dan dosa dan kenistaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan yang busuk kotor itu ya Allah. Kadang sebab zina masuk di rumah kami televisi dan lainnya ya Allah. Merusak anak-anak kami itu semua, Ya Allah. Keluarga kami rusak dengan tontonan-tontonan yang kotor, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang hina, busuk dan kau hinakan, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang ada di sini, ada hambamu ya Allah yang yang mendengar suara ini, yang ada di ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah ampuni mereka hentikan dari kehinaan dan kebusukan itu, ampuni mereka seperti yang kau janjikan yang sudah bertobat akan kau ampuni seperti tidak pernah punya dosa, ampuni mereka ya Allah dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat akhirat tidak kau siksa ya Allah. Bencikan kepada zina dan berikan kepada mereka yang halal terhormat ya Allah, yang halal dan terhormat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari makan makanan yang haram, dari rizki yang haram yang ada di tempat ini semuanya setiap hari mencari rizki ya Allah, mencari rizki ya Allah, setiap hari mencari nafkah ya Allah. Kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk mendapatkan nafkah rizki yang halal. Dan jika ada ya Allah di antara kami yang ada di sini ya Allah atau di luar sana masih mendapatkan rizki yang haram dengan cara yang haram atau di tempat yang haram Sungguh ya Allah semuanya adalah milikmu. Engkau, engkau maha kuasa untuk merubah semuanya. Kami mohon pindahkan kami dari tempat yang haram menjadi ke tempat yang berkah ya Allah dan halal. Ya Allah keluarkan kami dari keharaman ini ya Allah. Keluarkan kami dari pekerjaan dan rizki yang haram. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah. Kami kadang tidak mampu, tidak ketemu jalannya akan tapi engkau yang punya segala jalan ya Allah. Kadang kami tidak mampu berfikir akan tapi engkau lah yang menggerakkan fikir kami ya Allah. Kadang hati kami tidak tega meninggalkan pekerjaan ini, tidak mampu meninggalkan pekerjaan kotor ini akan tapi engkau yang menguasai hati kami Allah bencikan kami dengan pekerjaan yang haram dan gantilah dengan pekerjaan yang halal penuh berkah ya Allah dengan rezeki yang melimpah ya Allah untuk bekal berdakwah di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah jika ada di antara kami ini yang masih berada di dalam kubang kemaksiatan saat ini telah masuk ke masjid akan tapi kadang ya Allah ada di antara kami ya Allah sesaat beribadah tapi sesaat melakukan dosa dan kadang kami melakukan dosa, kami sadar kalau itu dosa, Ya Allah. Alangkah kurang ajarnya kami, Ya Allah. Kami sadar itu dosa, kadang kami masih melakukannya, Ya Allah. Mata kami, telinga kami dengar yang haram, mata melihat yang haram. Banyak dosa-dosa yang lain, Ya Allah. Kami sadar kadang kami masuk masjid, bisa menangis, Ya Allah. kami keluar masjid, kadang kami tertawa dengan dosa-dosa kami, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini saat ini, Ya Allah. Yang kalau di luar masih berada, masih terikat dengan dosa-dosa, dengan perilaku dosa, dengan kemaksiatan. Kami mohon di malam mulia ini, hentikan kami dari dosa-dosa itu, Ya Allah. Siapapun yang masih berobak berada dalam kubang kehinaan, keharaman, kami mohon, wahai zat yang maha mulia, keluarkan kami dari tempat yang hina dan haram malam itu dengan kasih sayangmu ya Allah. Kasih sayangmu siapapun yang ada dalam masjid dan di luar masjid ya Allah. Yang di jalan-jalan, yang ada di sana, yang masih melakukan keharaman. Hentikan ya Allah dari keharaman. Gantilah dengan yang halal. Ampuni mereka dan ampuni kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Jangan sampai ada yang tersisa lalu melakukan kemaksiatan ya Allah. Kami mohon bimbinganmu engkau yang menguasai kami, engkau yang memilih kami ya Allah. Kami mohon ya mohon ya Allah yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami dan kami mohon ya Allah jauhkan bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Berjauhkan hati kami dari dengki, dari kesombongan, dari dendam ya Allah, dari riak ya Allah, dari kerangkusan ya Allah dan jadikan kekayaan kami yang sesungguhnya adalah kekayaan di hati kami. Jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami ampuni mereka, guru-guru kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon negeri ini, ya Allah, bangsa ini, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, ya Allah, yang bisa menjadi sebab kebaikan umat kasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak baik, ya Allah. Jauhkan kami dari, dari, dari kami dari pemimpin yang tidak baik, ya Allah. kaum oh, muslimin yang ada di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Pertolongan kaum muslimin yang ada di Palestina ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, bimbing kami, Ya Allah, di rumah kami, Ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan seperti engkau telah mudahkan kami ibadah malam ini, Allah. Jadikan kami ahli ibadah, Ya Allah. Istiqomah. Sehingga setelah ini mudah bagi kami untuk beribadah. Mudah bagi kami untuk menghadap kepadamu, Ya Allah. Mudah kami bagi kami, Ya Allah, untuk melakukan kebaikan, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kelak, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan kami mohon, Ya Allah, kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, Ya Allah, kecabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami, Ya Allah. Kami ingin mati dalam kemuliaan, Ya Allah. Kemuliaan, Ya Allah. Kami ingin mati dalam kemuliaan. Kami ingin khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Kami mohon, Ya Allah, kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, Ya Allah, hati dan lidah kami, Ya Allah Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah.